Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita baca kemarin mengenai ba'su ar-raji' yaitu utusan salah satu utusan yang Rasulullah utus untuk apa? pergi ke tempat namanya ar-raji' yaitu mata air milik Bani Hudail. Naam. Yang saat itu terjadi pada tahun berapa kemarin? 4 Hijriah di bulan Safar. Qala al-mu'allifu asbahullah, thumma ba'atha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da Uhudin ba'thar raji'. Kemudian setelah perang Uhud, Rasulullah SAW mengutus suatu utusan Nah barakallahu fikum yang dikenal dengan ba'tsar raji. Wa kana dhalika fi safar min as-sanah ar-rabi'ah yang mana utusan tersebut terjadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Adal wal Qarah bi su'alihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik hina qadimu alaihi. Penting ini. Kenapa kalau Rasulullah mengutus untuk pergi ke Raji' yang demikian itu terjadi? Rasulullah sallallahu mengutus untuk pergi ke Adal wal Qarah, sudah disebutkan bawah kemarin ya. Adal Qarah itu adalah Banu Al-Haun, Ibnu Huzaimah, ibnu Mudrikah yang mana mereka termasuk apa? Masih sekutu-sekutu Quraisy. Paham ya? Nah, kenapa kok Rasulullah mengutus ke sana? Karena mereka minta. him Rasulullah karena mereka pernah minta Rasulullah dzalik agar pergi ke, ke pergi dakwah di sana. Hina qadimu alaihi, saat itu mereka pergi datang kepada Rasulullah meminta agar nah barakallahu fikum, nah pergi ke mana? Ke rojik dari itu. Wa dzakaru. Mereka-mereka yang minta ini menyebutkan anna fihim islaman, bahwasanya di sana ada agama Islam. Ternyata ditipu tadi. Eh, kita lewat kemarin ternyata ditipu kita lihat. Akhirnya fa ba'atha sittata nafaran fi kauli Ibnu Ishaq wa qala al-Bukhari fi sahihi kanu 'ashara. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus enam orang. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq. Adapun pendapat Imam Bukhari 10 orang, utusannya 10 orang karena diminta kan diminta oleh na barakallahu fikum Banul Haun Abdul Waqarah dan itu diminta agar berdakwah atau agar menuju ke rajik tersebut Rasulullah mengutus 10 orang Wa qala Abdul Qasim As-Suhaili, "Hadha huwa sahih." Inilah yang benar. 10 orang ya utusan tersebut. Wa Ammaru alaihim Martad bin Abi Martad Al-Ghanawi radhiyallahu anhum. Rasulullah Wasallam menjadikan pemimpin 10 orang tersebut yang memimpin adalah Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhum wa minhum di tengah-tengah 10 orang tersebut ada juga Khubaib bin Adi di antara 10 orang tersebut Khubaib bin Adi dhahabu ma'ahum akhirnya mereka 10 orang ini pergi bersama rombongan tadi itu rombongan yang datang kepada Rasulullah minta agar apa? Agar pergi ke na barakallahu fikum adol dan qarah tadi itu. 6. Falamma kanu birraji, tatkala mereka rombongan sepuluh orang tadi itu sampai di tempat namanya Raji wa huwa ma'un Hudail bin binahiyatil Hijaz, yaitu mata air milik Bani Hudail. Na barakallahu fikum sudah sampai di Raji. Na barakallahu fikum langsung apa mereka mengatakan enam tipu muslihat. Paham ya? Hadah itu adalah maknanya penipuan, menipu. Berarti enggak sungguh-sungguh dalam artian cuman ini menjebak. Ghadaru bihim, akhirnya mereka berkhianat. Siapa mereka ini? Naam dari apa? Dari Naam barakallahu fikum Banu Haun tadi itu, berkhianat. Naam. Berkhianat wastasrahu alaihi mudailan, akhirnya mereka berteriak-teriak minta bantuan kepada Bani Hudail. Faja'u akhirnya mereka datang wa ahatu bihim. Datang mengepung rombongan 10 orang tadi itu. Faqatna faqatalu amatahum akhirnya mereka semua membunuh. Nah dari rombongan 10 tadi itu tersisa dua. Ya, tersisa dua nanti kita sebutkan. Ya wa kana fi sya'nihim ayat radhiyallahu radhiyallahu an jami'ihim. Allah Taala meridai mereka semuanya. Wasta'sara minhum Khubaib ibn Adi wa rajulun akhar. Nah, tertawan di antara mereka yang tertawan siapa? Khubayb bin Adi dan salah satu orang yang lainnya yaitu Zaid bin Dathinnah itu. Zaid bin Ad-Dathinnah itu ya. Fadhahabu bihima faba'uhuma bi Makkah. Akhirnya dua orang ini mereka bawa pergi dijual di Mekah. Nah, ada dendam ternyata. Dendamnya apa kita lihat? Wa dzalika bisababi ma kana qatala min kufari Quraisy yauma Badrin. Dendam ya, dendam yang masih ada pada perang Badr. Sebabnya kenapa? Yang demikian itu sebabnya karena dua orang ini, Khubaib bin Adi dan Zaid bin Datinnah ini pernah membunuh eh, kufar Quraisy di perang Badr. Paham belum? Itu kisahnya. Jadi kesimpulannya di Ba'thur Raji ini, na barakallahu fikum segenap para sahabat radhiyallahu anhum enam terbunuh eh, dan dua orang tadi ini tawan kemudian dijual di Mekah sebagai budak tadi. Na barakallahu fikum. Nasallaha as-salamatu afiyah walhamdulillahirabbil alamin.